Yomul Ahad ba'da salatil asr dengan membacakan kitab Al-Mu'inu fi bayani huquqiz zawjaini yaitu hal-hal yang dapat menopang menolong kita semua di dalam menjelaskan atau mewujudkan hak-hak suami istri yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Farkus Abu Abdullah Allahu wa iyyah Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan kepada beliau. Beliau adalah salah satu alim ulama dari min ulama sunnah dari ulama-ulama ahlu sunnah fi hadal asar, di zaman kita sekarang ini yang bermukim di Aljazair <clears throat> dan alhamdulillah salah satu kawan beliau dan sekaligus murid beliau yaitu Syekh Lazhar Sanaiqarah hafidahullah taala beliau telah sempat berkunjung kepada kita semua di Mahat ini alhamdulillah dan beliau sempat mengisi ta'lim tablik akbar di Masjid Al-Alam. Naam. Beliau bersama Syekh Muhammad Ali Farkus di Jazair di dalam mendakwakan manhaj ahlus sunnati wal jamaah dakwah salafiyah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah wal abna al ahibba rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan majelis taklim kita tersebut dan sebelum saya kembali memulai membacakan kitab pembahasan kita, terlebih dahulu saya memberi mukaddimah. Barakallahu fikum. Maka sebagai mukaddimah yang pertama saya mengingatkan bahwa majelis kita akan dimulai insyaallah taala ba'da salatil asr jam 4 ya jam 16.00 sore hari seperti yang saat ini kita sedang lakukan <clears throat> maka diharapkan kepada semuanya khususnya para ummahat yang bermukim di seputar ma'had, di lingkungan ma'had, nanga-nanga untuk tidak terlambat semaksimal mungkin barakallahu fikum wa fikunna karena majelis ini dikhususkan pada ummahat ya tetapi tidak dinafikan ubuat dan juga para ikhwan dari kaum lelaki ya adalah perkara yang afdal dan utama mereka pun menghadiri majelis ini meramaikannya sebagai bentuk meramaikan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim dan memakmurkannya barakallahu fikum. Karena sebab keutamaan yang sangat agung, yang sangat tinggi, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan di dunia terlebih-lebih di yaumul akhirah. Dan sekaligus bahwa majelis kita di yaumul ahad ini adalah salah satu bentuk syiar dari syiar-syiar dakwah kita. Dakwah ahli sunnati wal jamaah. Khususnya dakwah kita di Nanga-nanga ini, di, ma yang kita cintai ini. Maka jika bukan kita yang terlebih dahulu meramaikannya, maka siapa lagi yang kita harapkan barakallahu fikum wa fikunna? Dari kalangan khususnya para ummahat karena majelis ini adalah majelis yang lebih khusus kepada ummahat. Ya dan tidak menafikan juga kepada ubuwat dan al-ikhwan. Maka sekali lagi sebagai mukaddimah yang kedua yaitu hendaklah yang pertama dan utama memberi contoh kuduah menghadiri dan meramaikan majelis ilmu dan sebagai syiar dakwah ahli sunnati wal jamaah di tempat yang kita cintai ini di lingkungan kita ma'had menhajus sunnah nanga-nanga hendaklah yang pertama dan utama memberi contoh adalah kita semua yang tinggal di lingkungan jika bukan kita, siapa lagi yang kita harapkan? Maka jika antum semua tidak siap, tidak bertekad, tidak beriltizam, komitmen untuk sama-sama kita menegakkan syiar dakwah kita, maka lebih mending majelis ini kita tiadakan. Sekali lagi lebih mending majelis ini kita hilangkan. Barakallahu fikum. Saya menyampaikan ini sedikit lebih tegas supaya semua mendongakkan kepalanya, para ikhwan ubuat dan ummahat khususnya. Mengambil perhatian hendaklah kita mengingat zaman-zaman terdahulu. Di Masjid Ar-Raufur Rahim di luar pondok kita barakallahu fikum. Kita meramaikan masjid tersebut. Dakwah Ahlus Sunnah Salafiyah menyebar di kampus Unhalu. Dengan sebab itu yang paling awal sebelum dakwah-dakwah yang lain adalah dakwah Ahlus Sunnah. Rutin kita tegakkan di Yaumul Ahad di Rauf Rahim. Di pagi hari seluruh ummahat yang di dalam ma'had ataupun di luar bersemangat meramaikan masjid tersebut dan memberi pengaruh asar yang besar terhadap dakwah yang mulia ini mahasiswa-mahasiswa dari yang ikhwan ataupun yang akhwat ikut meramaikannya. Naam. Dakwah begitu semarak. Barakallahu fikum, hendaklah kita menghadirkan mengingat masa-masa yang terdahulu untuk memotivasi kita, membangkitkan semangat kita. Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang tergolong dalam tanda-tanda kiamat kecil. Orang-orang yang sudah lemah semangatnya dari ilmu dan jauh dari ilmu. Sehingga mereka menjadi tanda-tanda hari kiamat kecil. Yang buruk, yang jelek. Semoga kita terjauhkan dari yang demikian. Barakallahu fikum wa fikunnah. Maka ini mukaddimah yang kedua saya ingatkan kalau bukan kita semua yang meramaikannya, menegakkan syiar dakwah ini di masjid kita, di ma'had kita ini siapa lagi yang kita harapkan? Yang ketiga, khusus kepada ikhwan as-salafiyin, akhwat salafiyin, ubuwat wal ummahat yang tinggal di luar ma'had yang mereka itu di dalam dakwah kita yang bertahun dalam menegakkan menyebarkan dakwah sunnah salafiyah yang mulia ini saya seru secara khusus pula untuk bersemangat menghadiri majelis Ahad mengkhususkan waktunya dan meliburkan dunianya secara khusus untuk menegakkan syiar dakwah yang mulia ini Ini bukan paksaan, namun ini seruan. Dan ini mengingatkan terakhir barakallahu fikum. Untuk supaya kita bangkit kembali semangat mengingat masa-masa yang terdahulu. Untuk meramaikan dan menegakkan syiar dakwah lusunda sunnah dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim. Kalau kita tidak mampu menghadiri setiap hari maka minimal kita menghadiri satu kali sepekan suami istri dan anak-anaknya dibawa ke majelis taklim untuk mengharapkan keutamaan yang besar yang agung di sisi Allah di dunia terlebih-lebih di yaumul akhirah. Kemudian untuk mengenyam ilmu mendengarkan nasihat-nasihat para ulama melalui kitab-kitab yang kita bacakan, mengambil faedah ilmu di majelis-majelis tersebut minimal sekali sepekan. Insya Allah dunia yang antum tinggalkan sehari atau beberapa jam darinya itu tidak bisa dibandingkan dengan keutamaan yang antum dapatkan pahala di sisi Allah keutamaan dan manfaat di dunia wal akhirah tidak bisa dikias tidak bisa disetarakan nilainya diganti oleh Allah taala dunia yang antum tinggalkan tersebut maka sekali lagi saya mengajak kepada antum untuk mengingat-ingat masa lalu yang terdahulu sebagai motivasi bagi kita semua semangat para ikhwan dan ummahat ya yang dari luar, yang tinggal di luar pondok. Ini syiar, barakallahu fikum. Ya. <clears throat> Ini mukaddimah yang ketiga. Jadi saya ulangi sekali lagi yang pertama terkait dengan waktu majelis taklim supaya diupayakan tidak terlambat mempersiapkan diri menghadiri majelis yomul Ahad ba'da salatil asar di jam 4:16.00. Mukaddimah yang kedua untuk khususnya para ummahat yang tinggal di dalam memberi contoh yang baik. Jangan bermudah-mudah atau malas untuk menghadirinya. Kalau bukan antunna yang memberi contoh di dalam ma'had ini, maka lebih-lebih yang dari luar ya yang tinggal di lingkungan seput sekitar Ma'had di Nanga-Nanga ini baik di Muhajirin ataupun di Ansor ataupun di Bani Adam ataupun yang tinggal di luar yang seputar Nanga-Nanga hendaklah terlebih dahulu memberi contoh ya bersemangat menghadiri majelis Yaumul Ahad supaya kita bisa kembali ya di masa-masa yang dulu dakwah ini ber, ya menyebar barakallahu fikum dan yang lainnya masyarakat kita melihat itu akan memberi efek yang positif memberi asar yang besar untuk mereka ikut di dalam dakwah ini yang ketiga mukaddimah yang ketiga ikhwan akhwat dari luar saya khususkan sebagai nasihatan li walakum untuk bersemangat menghadiri majelis sekali sepekan yang seperti ini di Umul Ahad dalam menegakkan syiar dakwah kita bersama. Naam. Dan manfaat-manfaat yang lain, duniawiyah lebih-lebih al-ukhrawiyah. Duniawiyah antunna bisa ketemu bersilaturahim para ikhwan. Naam. Ya, itu juga manfaat yang besar manfaat dunia terlebih-lebih manfaat al-ukhrawiyah. Naam. Demikian barakallahu fikum. Ya. Tiga mukaddimah yang saya khususkan ya mengawali pelanjutan majelis kita yang sempat terhenti dalam kurun waktu yang cukup lama, beberapa bulan. Ya, dari majelis kita di setiap yaumul ahad seperti ini. Kemudian para kalafikum uh, eh, yang keempat, nah yang terakhir dari mukaddimah yang keempat terkait dengan uh, waktu majelis kita insya Allah itu kita akan akhiri dari jam 4 sampai paling lama jam 5 satu jam, ya itu paling maksimal. Ya mungkin kurang 10-15 menit, berarti sekitar 45 menit sampai 60 menit. Nah, karena uh, persiapan ummahat dan juga akhwat untuk beraktivitas terutama uh, banat yang di dalam mahat ya persiapan mandi dan sebagainya ya persiapan taklim mungkin di malamnya. Enam, yakni pelajaran uh, kurikulum mukarrar di dalam ma'had ya yang ada jadwalnya antara maghrib isya. Enam. jadi itu semua sebab ya tujuannya kita mengakhiri atau nah mengakhiri sebelum jam 5 atau maksimal di jam 5. Enam atau kurang dari 10 atau 15 menit insyaallah taala. <clears throat> Naam. Bahkan yang lebih saya khususkan lagi ummahat yang termasuk dalam dan juga ubuat yang termasuk dalam pengajar. Ya, dan pengurus hendaklah terlebih dahulu memberi contoh. Nah, untuk meramaikan majelis kita dan menegakkan syiar dakwah kita di kompleks ya nanga-nanga atau di masjid kita yang kita cintai ini barakallahu fikum. Taib. <clears throat> Kemudian kita masuk kepada pelajaran kita atau kitab kita yang kita bacakan uh, yang saya ingat setelah memurojaah akhir dari majelis kita yaitu kita berada di akhir mihwar ats ya pokok pembahasan yang kedua di akhirnya tersisa satu majelis lagi kemudian kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga ya pokok pembahasan yang pertama adalah yaitu uh, kewajiban kewajiban istri terhadap suaminya atau hak suami terhadap istrinya. Pokok pembahasan kedua adalah sebaliknya. Ya, kewajiban suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya atau hak istri terhadap suaminya. Adapun pokok pembahasan yang ketiga adalah hak dan kewajiban yang berserikat antara suami istri. Namun sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga, terlebih dahulu kita melanjutkan ya uh, pokok akhir dari pokok pembahasan yang kedua yaitu hak istri terhadap suaminya atau kewajiban suami terhadap istrinya. Yang terakhir saya membacakan hadis ya yang dinukilkan oleh penulis Syekh Ali Farkus hafizahullah taala yaitu hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasai rahimahullah dari hadis Jabir ibni Atik al Ansari radhiyallahu taala taala anha yang hadis ini dihasankan oleh Imam Al Albani rahimahullahu taala ya dan hadis ini juga di <clears throat> riwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan masalah kecemburuan ya terkait dengan masalah kecemburuan karena pembahasannya sudah kita bacakan ya bentuk-bentuk kecemburuan yang yang terpuji yang wajib suami cemburu terhadap keluarganya ya lima poin yang sudah kita sebutkan dan uh, di akhir lima poin itu beliau menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i <coughs> Dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat Jabir ibni Atiq Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna minal ghirati ma yuhibbullahu azza wa jalla wa minha ma yabghadullahu azza wa jalla." wa minal khuyala ma yuhibbullahu azza wa jalla wa minha ma yabghadullahu azza wa jalla Fa ammal ghiratul lati yuhibbu Allahu azza wa jalla fal ghiratu fir ribah. Wa ammal ghiratul lati yabghadu Allahu azza wa jalla fal ghiratu fi ghairi ribah. Ila akhir hadis. Sesungguhnya merupakan kecemburuan. Ada yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan ada yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Adapun begitu pula al-khuyala kesombongan, ada yang dicintai Allah, ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ghirah yang Allah cintai adalah ghirah fir ribah, yaitu ghirah di dalam riba. Riba artinya keraguan, maksudnya kecurigaan. Ya, dengan korina-korina. Barakallahu fikum. Dengan korina-korina, misalnya sebagaimana yang dicontohkan oleh sebagian ulama, ya, istri berbicara lemah lembut, akrab dengan lelaki ajanib. Ya, makan bersama misalnya. Bukan mahramnya. Ya. Maka wajib suami cemburu dalam hal tersebut. Ini cemburu yang dicintai oleh Allah taala. Walaupun belum terbukti tapi ada korina-korina. Alamat-alamat yang kuat, yang berbahaya, yang ya, bahkan itu juga haram ya berbicara dengan lelaki ajanib berlembut-lembut suaranya ini haram ya kecuali kalau dia tidak melembutkan suaranya dan darurat kebutuhannya misalnya jual beli ya dan dia berhijab syar'i dan dia tidak ikhtilat tidak berdua di situ ada orang yang tempatnya terbuka maka ini hal yang halal boleh karena istri tersebut menjaga hukum-hukum syariah. Ya, dan tidak boleh dalam hal ini suami cemburu berlebihan menuding istrinya. Karena ini cemburu yang tercela. Jadi yang terpuji yang dicintai Allah adalah firribah. Ya. Atau istri di tempat-tempat yang haram. Ya. Situ ada musik, ada kemungkaran-kemungkaran. Dia berada di situ tanpa suaminya, tanpa mahramnya, maka ini berhak untuk dicemburui. Wajib bagi suami cemburu, cemburu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ya. Nah, adapun cemburu yang dibenci Allah taala adalah pada selain riba yakni pada selain yang tidak mencurigakan. Hal-hal yang tidak beralasan, ya istrinya pergi belanja korek api misalnya di tetangga cemburu suaminya ini tidak beralasan, dia kebutuhan darurat, beli korek api untuk nyalakan kompor memasak. Sebagai contoh barakallahu fikum. Ya. Dan yang semisalnya. Ya. Istrinya pergi bermajelis taklim. Ya, mau mendapatkan ilmu dan keutamaan majelis. Suaminya awam, cemburu. Ya, ini terbalik. Mestinya dia senang. Karena tidak ada sebab-sebab korina-korina alamat-alamat yang menjadi bukti bagi dia, ya, menjadi sangkaan yang dominasi bagi dia untuk cemburu. Tidak ada. Maka ini kecemburuan yang dibenci oleh Allah yaitu falghiratu fi ghairi riba. Ya, kecemburuan yang tidak dalam riba, keraguan atau kecurigaan. <clears throat> Kemudian yang dimaksud dengan kesombongan yang terpuji ya datang dalam riwayat yang lain. Barakallahu fikum, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa <clears throat> kesombongan yang terpuji itu adalah kesombongan fil qital sadaqah yaitu dalam peperangan, dalam jihad ya dan dalam bersedekah. Maksudnya Dijelaskan Imam uh, Al-Khattabi rahimahullah taala yaitu kata beliau huwa an yaqdama fil harbi binasyati nafsin wa quwwati qalbin la yaj la yajbun <coughs> yaitu seseorang yang maju terdepan dalam peperangan dengan penuh semangat dan kekuatan jiwa hati tekad ya dan dia tidak penakut. Tidak penakut. Ini yang dimaksud kesombongan yang terpuji. Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kesombongan fil qital ya, keberanian dalam berperang dan uh, kolbu yang kuat, hati yang kuat, jiwa yang kuat, tekad dan tidak penakut. Ya. ini tidak menunjukkan tanda-tanda penakut yang akan mempengaruhi yang lain. Ya, karena itu asarnya besar dalam jihad. Makanya Rasulullah sangat marah mensikapi bahkan Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya karena sebab itu. Ya. Terbelakang dari perang terlambat. Padahal dalam keadaan Ka'ab bin Malik bukan orang yang penakut. Dia orang yang penuh keberanian dan terbukti dalam medan-medan jihad sebelumnya. Namun Rasulullah marah dan menyikapinya tidak menjawab, salamnya tidak mengajak bicara 40 hari 40 malam. Apa sebabnya? Karena Rasulullah ya menutup pintu pengaruh bagi yang lainnya. Kalau ini dibiarkan, maka yang lainnya akan melemah, akan berlambat-lambat dalam perang. Ya, sehingga Rasulullah SAW seorang sahabat yang figur disikapi demikian rupa. Ya. Tujuannya itu barakallahu fikum. Maka terkait dengan hadis ini kesombongan yang dicintai oleh Allah adalah kesombongan keberanian dalam peperangan. Ya, tidak penakut dan kuat tekad yang kuat. Dalam sedekah, ini dalam hadis pula ya, dalam riwayat yang lain, kesombongan yang dicintai Allah dalam perang dan sedekah. Dalam perang sudah kita sebutkan dari pernyataan Imam Khattabi. Kemudian beliau melanjutkan Imam Khattabi rahimahullah asbis sadaqah kesombongan dalam sedekah yang dicintai Allah adalah bi'ta'iha huwa ay antahuzzahu sakhiyatu sakha fayu'tihi tibatan biha nafsahu min ghairi mannin wala istikbarin wa in kana katsiran bal kullama yu'ti fala yu'tiha illa wa huwa mustaqillun lahu Kata Imam Khattabi, kesombongan dalam sedekah yang dicintai Allah adalah memberikan sedekah, menyalurkannya, ya bahkan jiwanya tergerak, kuat jiwanya tergerak, selalu guncang jiwanya untuk bagaimana dia menyerahkan hartanya di jalan Allah, di dalam dakwah ilallah, ya, untuk dia sedekahkannya dengan kemanisan jiwanya ya dengan kemanisan jiwanya, dorongan dari jiwa dari dalam, ya memerangi melawan kebakilan sehingga dia berupaya untuk menyalurkan sedekah itu dengan kemanisan jiwanya tanpa manin, tanpa mengungkit-ungkit sedekah itu. Artinya kalau sudah sedekah selesai, itu bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan diungkit-ungkit. Nam walastik istikfarin tidak pula dia merasa banyak dengan sedekah itu. Wa wa inkana kathiran. Ya, kata Imam Khattabi sekalipun dia bersedekah dengan jumlah yang banyak. Jangan dia merasa itu banyak. Tapi hendaklah dia merasa kullama yu'ti fala yu'tila fala yu'tihi illa wa huwa mustaqillul lahu. Setiap dia bersedekah, justru sebaliknya dia merasa semakin lebih sedikit sedekahnya. Sehingga ketika dia merasa sedikit, dia akan terus termotivasi untuk bersedekah-bersedekah walaupun orang lain melihat itu banyak. Ini kesombongan dalam makna kesombongan dalam sedekah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang mulia ini. Barakallahu fikum. Maka demikian ya <clears throat> sepantasnya bagi kita semua bagi kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat ya di dalam hal apa ghirah dan juga al khuyala dalam kecemburuan dan dalam sifat khuyala sifat kesombongan yang khusus itu tadi di dalam al jihad dan as sodakoh jadi di sini terkompromikan ya antum sering mendengarkan bahkan mungkin sebagian menghafalkannya hadis dalam Bukhari Muslim atau dalam Sahih Muslim saja hadis tiga golongan yang pertama dicemplungkan dalam api neraka hadis Abu Abu Hurairah radhiyallahu taala Awalu man tusa'aru bihimun Awal yang pertama kali dijilat dengan api neraka tiga. Salah satunya adalah orang yang bersedekah namun sedekahnya itu dia sombong. Ingin untuk dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ya, neraka ancamannya. Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis ini. Ya, tidak bertentangan dengan hadis ini. Ya, orang yang sombong dalam bersedekah, apa yang yang yang e, niatnya ria, ria memang ada tujuannya dalam kolbu, ada kosot, ada niatnya dalam hatinya, tujuannya bersedekah itu supaya disebut-sebut oleh orang, supaya dipuji oleh orang, supaya dikatakan dermawan. Waliyadubillah, ini yang pertama masuk dalam neraka. Adapun hadis kesombongan dalam bersedekah yang dicintai oleh Allah sudah kita bacakan dari keterangan Imam Al-Khattabi rahimahullah. Ya. Bahwasanya dia bersedekah ya itu dari lubuk hatinya, tekadnya ya untuk menegakkan agama Allah. Ya, untuk menegakkan dakwah ilallah. Ada ada gerakan dalam hatinya ya sehingga memotivasi dia untuk membantu agama Allah, menolong agama Allah dengan hartanya. Ya. Dengan harta tersebut. Dan ketika dia menyalurkannya dia merasa sedikit. Walaupun dia menyalurkan nilainya banyak, tapi hatinya merasa sedikit sehingga dia terus termotivasi. Ya, dan menjadi contoh bagi yang lain. Menjadi contoh bagi yang lain barakallahu fikum. <coughs> Ini juga dalil isyarat bahwa menampakkan sedekah kadang-kadang ya menampakkannya itu afdol Ya. Walaupun dalam hadis menyembunyikannya sebagaimana tujuh golongan yang dinaungi Allah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat. Salah satunya dari tujuh golongan adalah orang yang bersedekah ringan tangan, ya tangan kanan eh, tangan kirinya tidak tahu apa yang disumbangkan oleh tangan kanannya. Maksudnya dia sembunyikan, tidak ditahu. Ya, ini lebih afdol hukum asal bersedekah. Namun ya tidak mutlak kadang-kadang lebih afdol ditampakkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hal jihad misalnya, ya, menampakkan sahabat ya me, me, me, menyumbangkan ya gelang-gelangnya dari emas, anting-antingnya sahabiah, mahat untuk jihad. Sehingga yang lain melihat, yang lain pun terdorong, termotivasi. Ya. Nah, dalam hal-hal kemaslahatan ammah. Ya, maka kadang-kadang sedekah itu ditampakkan. Dan ini masuk dalam hadis apa? Kesombongan yang dicintai oleh Allah yaitu kesombongan dalam bersedekah. Nah, demikian para kalafikum. <clears throat> Makna hadis Jabir ibn Atik al Ansoria al Ansari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam An-Nasai dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dihasankan oleh Imam Al Albani dalam Sahih Al Jami' dan juga dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Kemudian berkata penulis hafizahullah taala setelah menjelaskan pula hadis ya idza atala ahadukum al-ghaibata fala yatruku ahlahu lailan apabila salah seorang di antara kalian memperpanjang goibnya ya ketidakhadirannya di sisi istrinya, di sisi keluarganya, maka jangan dia pulang datang mengetuk pintu keluarganya di malam hari. <clears throat> Ini barakallahu fikum hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ya kesesuaiannya adalah terkait dengan masalah kecemburuan ya suami terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Nah, yaitu jangan dia pergi terlalu lama meninggalkan keluarganya. Ini tanda suami yang tidak punya kecemburuan. Nah, karena berarti keluarganya akan ya kehilangan dia. Ya. Maka jangan ya kalau dalam jihad saja paling lama enam bulan kemudian setelah itu digilir maka lebih-lebih dalam selain jihad dalam mencari nafkah atau yang lainnya itu tidak pantas ya seorang suami meninggalkan istrinya terlalu lama ya kecuali dalam hal yang disebutkan ulama hal-hal yang fardu seperti talabul ilm ya kalau mengharuskan kondisi maka tidak mengapa ya darurat kondisi dengan menuntut ilmu dia harus meninggalkan keluarganya dan keluarganya ridho dengan itu Nah, namun kalau dia pulang, ya, jangan dia datang di malam hari tanpa persiapan. Keluarganya tidak siap, lalu dia datang langsung mengetuk pintu, ya tiba-tiba keluarganya belum siap. Nanti dia akan menyaksikan hal yang tidak menyenangkan, menyejukkan hatinya, menyebabkan perselisihan, menyebabkan kemarahan. Ya, maka apalagi di zaman sekarang sudah ada fasilitas media sosial, maka ini lebih mudah. Ya, mungkin saja di malam hari kalau dia pulang tidak mengapa, karena sudah ada media sosial, dia bisa menghubungi istrinya, keluarganya bahwa dia hendak nyampe di malam hari. Nah, kalau dulu belum ada media sehingga namanya di malam hari itu tidak siap. Ya. Mungkin sudah waktu tidur, sedang tidur dan sebagainya. Barakallahu fikum. وهذه والزوج باعتباره راعيا على زوجته ومسؤولا عنها ومكلفا بحفظها والقيام على شؤونها liqaulihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam war rajulu ra'in 'ala ahlihi ahla 'ala 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi fa inna ma taqtadihi hararatul ghirati an la yuhassina laha al-fawahish wal qaba'ih wal dhulm bal bil aksi laha wa yub wa yubghiduha <clears throat> Nah, inilah ya terkait dengan kecemburuan suami yang terpuji dan juga kecemburuan yang tercelah. Ya, maka hendaklah seorang suami mengetahui bahwa dia seorang pemimpin terhadap keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan dia adalah diikat dengan syariah untuk menjaga keluarganya ya memperhatikan segala urusan-urusannya dengan berdasarkan firman Allah taala ar-rijalu qawwamuna ala nisa bahwa kaum lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa lelaki-lelaki itu adalah pemimpin atas keluarga rumahnya atas keluarganya maksudnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya maka merupakan konsekuensi kecemburuan yang tinggi seorang suami tidak boleh membiarkan mendukung kekejian-kekejian, keburukan, kedoliman ya terhadap istrinya. Tidak boleh, bahkan sebaliknya dia harus apa? mencegahnya, membenci kekejian, keburukan, kedoliman tersebut. Ya, tidak boleh dia justru mendukung istrinya, menghiasinya, ya, menganjurkannya. La, Wa idza kana la yasmah laha bi fasadin fi khuluqin aw dinin min jihatin fa inna ar-rajula al-karim al-adla min jihatin ukhra la tahmiluhu shiddatul ghirati ala sur'ati tanzilul hukmi 'alaiha aw fardi al-uqubati min ghairi i'darin musbikin aw qabulin udriha. Nah, maka jika seorang suami tidak berkenan ya terjadinya kerusakan dalam akhlak dalam keluarganya dalam agamanya. Ya, dan itu tentunya yang diwajibkan, yang dituntut dalam syariah, maka dari sisi yang lain pula perlu diketahui suami tidak boleh pula karena ketinggian cemburuan kecemburuan itu tadi mengantarkan dia untuk bersikap tidak adil yaitu menetap memberi menetapkan hukum dengan tergesa-gesa ya atau menurunkan ikop hukuman tergesa-gesa, tidak memberi udur, tidak menerima alasan-alasan yang diungkapkan oleh istri atau keluarganya. Nah, maka orang yang adil ya kebalu al udur. Suami yang adil dia menerima udur walaupun bersamaan dengan itu dia memiliki kecemburuan yang tinggi. Tetapi bukan berarti menutup mata dan telinga dari udur yang terjadi atau yang ada pada keluarganya. Fadhalika min kamalil adl rahma wal ihsan. Dan itu adalah merupakan kesempurnaan keadilan, kesempurnaan sifat rahma dan sifat ihsan. Naam. Demikian barakallahu fikum sehingga ini masih terkait dengan uh, hadis kecemburuan yang telah kita sebutkan tadi. Ya, bahwa seorang suami selain memiliki kecemburuan yang tinggi yang dicintai Allah taala, maka di sisi yang lain tidak boleh dia terseret ya sehingga menjatuhkan dia pada cemburu yang dibenci oleh Allah yang tidak beralasan yang tidak memberi udur ya yang yang ada pada keluarganya atau istrinya wallahu alam bisawab kita lanjutkan insyaallah taala uh, pada pertemuan selanjutnya nah insyaallah taala uh, tidak tercapai target yang saya bilang sekali pertemuan lagi ya masuk kepada Eh, sub pokok pembahasan atau pembahasan yang ketiga, pokok pembahasan yang ketiga. Namun insya Allah di pertemuan berikutnya kita bisa menyelesaikan ya akhir dari uh, pokok pembahasan yang kedua ini, kemudian kita lanjutkan dengan pokok pembahasan yang ketiga, insya Allah taala. Nah, di pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawanan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.